Masuk berikutnya pada mad arif sukun. Kalau berhenti boleh dibaca 2, 4 atau 6. Jadi migdar harakatain ila sit harakat. Bisa dilihat itu apa? Pada sistem pengajaran bisa dilihat situ. Jadi halaman ketujuh dikenalkan cara berhenti dimulai dengan mat al sukun. Panjang bacaan sekitar 2 sampai 6 harakat dan tanda Nah, itu ayat itu sebagai tanda atau sebagai tanda ayat untuk berhenti. Kalau sudah ada tanda situ, maka dibaca dengan berhenti. Nah, mubinun mubin, kan? mubinun mubin. Ya, sudah disukun, terakhirnya disukun semuanya. Baik, sama-sama bawahnya mulai. Masya Allah. Tamam. استمر بأصحاب الفيل ما شاء الله ذلك الفوز العظيم استمر هم فيها خالدون ما شاء الله صراطك المستقيم استمر ما لكم لا تناصرون ما شاء الله ما كانوا به يستهزئون استمر hati-hati sekali lagi hati-hati jangan sampai jadi asbahu. Asbahu bagaimana jadi asbahu? A-nya tipis, yang tebal, ba-nya tipis. Asbahu, demikian. Lihat asbahu. asbahu. Jangan sampai asbahu karena tidak ada enam o atau bo, nah, botil misalnya. Asbahu. Nah. Diulang sekali lagi mulai. Dibaca sukun terakhir sudah. Diulang sekali lagi. Tayyib Istamir. Masya Allah. Taib hasbukum. Kita lanjutkan sekarang pada halaman 8. Pada bacaan mad'iwan dan tanwin dibaca dua harokat hati-hati ketika berhenti bacaan. Biasanya kalau berhenti bacaan dibaca lebih dari dua halakat. Wahadalah sahih. Misalnya Walzalimina a'adda lahum azaban alima Allah Akbar tidak boleh Tetap dijaga berapa? Dua halakat Yang kedua jangan sampai dibaca kayak orang Jakarta Nah, mau kemana? Rogodan, nah, rogodan, rogoda, tidak boleh rogoda. Nah, waladiyati Nah, tidak boleh tambah ya hamzah. Kalau tambah hamzah, berarti kesalahan besar. Kesalahan besar. Tulang sekali lagi, rogodan, rogoda, mian. Rogodan, rogoda. Tapi bawahnya mulai. Waladiyati Eh, hasbukum. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 9. Halaman 9 tak marbutah. Tak marbutah kalau berhenti jadi ha. Nah. Jadi tak marbutah baik itu bentuknya seperti itu seperti samarah di situ atau di bawahnya bil khati'ah. Baik bentuk demikian dan demikian sama jadi ha nanti kalau berhenti. sama Samaratin samarah dengan samaratin samarah. Nah, samarah. Bawahnya mulai wal muhtafikatu bil khati'ah. Baik. Yuf'ala biha fakirah. Baik. واصل طيب أبصارها خاشعة طيب يا ليتها كانت القاضية تمام بالغ الكعبة أو كفارة خمسين ألف سنة استمر ما شاء الله على نفسه بصيرة Masya Allah Ewa mm hasbukum Baik, masuk berikutnya halaman 10 Kalau yang tak ya Berhentinya sama Menjadi tak Tidak boleh jadi rahmah Kecuali ada kiro'ah ada kiroah yang lainnya itu menjadi hak juga ketika berhenti. Tapi kiroah haus asim tetap menjadi tak kalau berhenti. Rahmatu rahmat. Demikian. Rahmatu rahmat. Baik. Bawahnya mulai. Ewa. Hamas, taib. علمت طيب كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت طيب فهم يقسمون رحمة ما شاء الله وهم في الغفران أيوة أوهن البيوت ما شاء الله يعود فقد قضت طيب يرجون رحمة وإذا القبور بحثرت طيب البيت أيوة أوتوا العلم درجات أيوة وإذا البحار فجرت طيب Lanjutkan halaman 11 Masuk gunnah Kemudian dari contoh-contoh yang sebelumnya ini kita terapkan juga di sini. Ada mat badal, ada iman tanwin, ada juga mat adli sukun, juga ada tak merdu wa wahakala Jadi terus berlangsung. Nah, minimal dua harokat. Kemudian tidak boleh takalluf berlebihan. Jan. Inna fi la ayat. Misalnya bikin nunnya panjang sekali. Tidak boleh berlebihan. Cukup inna fi dzalika laayat. Ya. Minimal dua harokat dan tidak berlebihan. Nah, ya, baca dua atau tiga insyaallah labas. Taib inna mian inna inna inna. Baik, bawahnya mulai طيب طيب hati-hati hati-hati Nontes tasdid minimal dua harakat diulang Ayo Tamam kurang di situ kurang nun tasdidnya kurang dua harakat nah, kurang diulang saya lagi mulai Ewa. Nah. Taib. Samir طيب sekali lagi nun tasdid jangan kurang dari dua harokat mulai wasil kana Masya Allah Istamir Baik, hasbukum Masuk berikutnya Pada halaman 12 Mim tasdid Juga sama situ dua, har dua harakat minimal Kemudian nun tasdid juga masuk di situ Jadi tidak dilupakan pada Pembahasan sebelumnya Kalau ada nun tasdid, mim tasdid dibaca dua harakat. Nah. Anna, demikian. Anna. Anna, demikian. Anna. bawahnya mulai. Anna. واصل ولا تسألون عما كانوا يعملون طيب فأما من أعطى واتقى ما شاء الله Masya Allah Stamir Hati-hati mim tasdid diulang Ayo Istamir hati-hati sekali lagi hati-hati nun tasdid mim tasdid diulang wa inni sammaituha Maryam mimma tarakal walidan Istamir Dan kemudian perhatikan jangan sampai dibikin taulid. Bagaimana taulid menambah huruf. Misalnya sum nah, Dibikin tambahan wawu di situ, tidak boleh. Inna tidak boleh. Langsung masuk nun. Inna nah, tidak boleh. Inna atau thumma amanu thumma kafar tidak boleh. Langsung masuk mim atau langsung masuk nun. Tidak boleh dibikin apa? Taulid, menambah Nah, suatu huruf memanjangkan di situ. Halaman 13 kita kenalkan sekarang Katakan nakis di gunnah. Kemudian yang di dalam kurung dibaca juga misalnya na amilatun nasibah nah, dibaca lengkap ma innahu hamidum majid. Nah, kita berikan contoh minar demikian Bisa juga nun mim ya wawu atau yanmu boleh. Nah, yanmu yang terkenal dengan singkatan yanmu. Taib. Sekali lagi minimal dua harakat juga. karena kesibukan minimal dua harakat. Taib. jelas sama-sama bawahnya. Nah, demikian. Nah. Ewa. Hati-hati sekali lagi. Setelahnya huruf apa? istilah Jangan sampai jadi nasibah na tipis amilatun nasibah ya amilatun nasibah baik teruskan Baik. Innahu kana siddiqan nabiyya. ayo ah. Taib ulain oh, dibaca dibaca sukun situ. Nunakis, demikian. Sekali lagi nun tasdid, mim tasdid diulang sekali lagi mulai. Taib bawahnya. Taib. Ayo eh, bawahnya ma coba aja ma dulu bawa أيوة إنه حميد مجيد أيوة من مغرب مثقلون أيوة كأنهن غير مكنون طيب هو في ضلال مبين ما شاء الله Tamam. Antum lihat sekarang jangan sampai membacanya dengan wa'ilui langsung masuk ya wa'ilui langsung masuk ya diulang bawahnya Taib. Masya Allah Hati-hati jangan sampai Wawassoko Wawassako ya? Juga bukan Wagasako Wagasaka Itu orang Sulawesi biasa Wagasaka Kemudian kita lihat sekarang Nun dan Mim Ada tasdidnya ya enggak Nah Amilatun nasibah ada tasnya ndak? Di situ ada tasnya ndak? Contoh pertama. Ada tasdidnya di situ. Amilatun nasibah. Mim juga begitu. Innahu hamidum majid. Sedangkan ya kenapa? Di atasnya ya tidak diisi dengan tasdid. Kemudian waw juga kenapa tidak diisi dengan tasdid? Karena di sini ada kiraah. Yang nun sama mim ini adalah sepakat. Nah, itu kerah, jumhur sepakat dibaca dengan idgham nakis. Nah, nah, Sedangkan ya dan waw ada keraah hamzah. Ada keraah hamzah sehingga dibaca dengan idgham bila gunnah. Kalau hamzah bacanya wujuhu yawma idzin na'imah. Hakala kerah hamzah. Wujuhu yawma idzim musfirah. Makanya tidak dikasih apa? Tidak dikasih apa? Tasdid. Karena ada kiraah. Sekali lagi musaf ada karena tulisan Utsman ini mencakup kiraah masalah. Jadi kalau sudah tahu ini nanti akan tahu ini ada persisian. Nah, ada persisian. Nah. Kita lanjutkan sekarang pada halaman 14. Sudah ada kalau kalah sebelumnya, tapi di sini kita tambahkan lagi supaya lebih nah, lebih mantap dan lebih bisa baca. Waladun walad, amian. Waladun walad. Qudun Baik, sama-sama mulai bedakan di sini kalah kubro. Kalau yang su yang sukro ini suaranya menyambung. Lam yalid wa lam yulad. kan? Lam yalid wa lam yulad. Jadi tidak boleh kita baca dengan lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh sama. Kalau yang sukro ini nyambung. Ada suaranya itu ada Alah, menyambung. Lam yalid wa lam yulad. Ya? Lam yalid wa lam yulad. Eh, terusnya. Yaqdiru alaihi ahad. Baik. Hati-hati jangan Tidak ada yang baca satupun pakai falok. Fat la tibis. Nah, diulang sekali lagi. Ewa. Eh, kubro, kalau kalah kubro, kulal basto, Amin. Kulal basto. Ayo, wah. bawahnya. Taib. Ayo, wah. Baik. itu murib. Ini keliru di sini. Walaupun pakai komputer keliru juga bukan marib murib nah ya Abu Mas'ud ini disuruh nelpon nih nah salah di sini perbaiki yang tidak marib tapi murib yang benar murib hatta komputer juga keliru kadang-kadang nah. Taib, terusnya mulai Ayo. طيب يجاهدنا في قوم لوط أيوة وما بينهما ورب المشارق أيوة ما شاء الله لكل استمر هو الحصير أيوة إليه من ما شاء الله إلا لديه أيوة ذلك يوم الوعيد ما شاء الله استمر ما شاء الله selesai nah, kalau kalah sekarang ibhar halki yang sebelumnya sudah kita bahas pada contoh-contohnya seperti mana man sudah ada situ namun yang kita rangkum di sini dalam satu pembahasan نعم أخي هاك علما حازه غير خاسر تركوا من رمش الكلمات أخي هاك علما حازه غير خاسر همزة نعم، ألف أخي هاك ها هاك علما عين حازه حا غير غير خاسر خاء نعم طيب سؤال سما مين جميعا مين نعم bawahnya eh, A demikian teruskan mulai Ingat, jangan sampai berhenti. Tidak boleh berhenti pula Untuk melihat tidak boleh walahum azabun alim terus menyambung suaranya. Walahum azabun alim, ya. Juga tidak boleh kol-kolah Tidak boleh azabun alim Tidak boleh nanya dihilangkan Tidak boleh berhenti Yang namanya sakta Tidak boleh pula timbul kol-kolah Nah Walahum azabun alim Ya Walahum azabun alim Kita teruskan Walahum دينا ewa أو Jadi baca itu ha itu sampingnya dibaca. Diulang sekali lagi. Ingat sekali lagi tidak boleh kolkol, tidak boleh minahu, tidak boleh nanya dihilangkan, dibuang ke sana. Nah, tidak boleh dibaca di sini. منه اثنتا عشرة عينا يعني منه اثنتا عشرة عينا طيب ولكل قوم هاد أيوة إن هو إلا نذير مبين منهم قسيسين ورهبانا أيوة Masya Allah Ewa Taib Hati-hati bukan kolokolah Makrub Hamus Hamus di situ ada hamus Mak Juga tidak boleh berlebih-lebihan Makrub tidak boleh biasa ya saja maklub Kemudian. teruskan Ewa. Hmm. Taib hasbun, taib. Hasbu, hasbu. Taib sampai sini. Yang paling banyak keliru ketika mungkin ada yang pergi ke Yaman misalnya itu ghain dan kha mereka biasa membaca dengan ikhfa karena ada qiraah situ ada qiraah Abi Ja'far kalau kha sama ghain dibaca dengan ikhfa dan jumhur nah mereka baca dengan ibhar ibhar halki ya jadi kalau ada ghain dan kha mereka namakan dengan asyaddu ilharan supaya lebih hati-hati karena di sana ada kiraah. Kiraah siapa? Abi Ja'far. Kiraah Abi Ja'far mereka baca dengan ikhfa hakiki. Jadi bacanya dengan wa'dun ghairu makdzub min ghillin ikhwana hakala. Ya, sudah habis insyaallah tanyakan pada nah Allah Rasulullah jam berapa sekitar jam satu kelas insyaallah dan juga jam 1 kelas seperempat hendaknya sudah bersiap-siap karena pembahasannya tinggal yang terpenting-penting nah ilahuna